Sekarang kita lanjutkan dengan Riyadus Salihin Beserta syarahnya Bahjatun Nadirin Yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala Yang lalu kita masih berada di bab hifdzisir, bab tentang menjaga rahasia. Dan terakhir hadis tentang sahabat Umar yang menawarkan putrinya kepada Utsman, kepada Abu Bakar dan akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan yang baru lagi. Qala al-Imam nawawi rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat. Berkata Imam Nawawi semoga Allah merahmatinya. Dari Ibunda Aisyah semoga Allah meridainya beliau berkata, "Kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu kami para istri Nabi ada di samping beliau Kami para istri Nabi ada di samping beliau Ini menunjukkan bahwa istrinya Rasulullah lebih dari satu Dan ternyata mereka rukun Ya kan, rukun Ada di samping Rasulullah semuanya rukun Walaupun kadang ada kecemburuan itu wajar Fa'aqbalat Fatimatu radhiyallahu taala anha tamshi ma tukhti'u masyiyatuha min masyiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'a. Lalu datanglah Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha dalam keadaan berjalan. Cara berjalannya tidak menyalahi sedikit pun dari cara berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara berjalannya sama persis dengan cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Fatimah putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah yang sangat menghormati ayahnya, bahkan memperlakukan ayahnya seakan-akan beliau seorang ibu. Seorang seakan-akan Fatimah seorang ibu, sehingga beliau dapat gelar Ummu Abiha, ibu dari bapaknya. Ibu dari bapaknya. Kalau Rasulullah datang disambut luar biasa. فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, melihat Fatimah radhiyallahu taala anha disambut kedatangannya sambil beliau mengatakan selamat datang wahai putriku. Kemudian didudukkan di sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Penghormatan ya. Jadi begitu Fatimah datang disambut, disambut kedatangannya dan didudukkan di sebelah kanan atau sebelah kiri. Tumasarraha fabakat bukaan syadidan. Falamma ra'a jaz'aha sarraha tsaniyah fadhika. Kemudian oleh Rasulullah dibisiki. Dibisiki ya. Ternyata Fatimah nangis dengan nangis yang sangat ketika dibisiki itu tatkala Rasulullah melihat kesedihan atau kegalauan Fatimah radhiyallahu taala dibisiki yang kedua kalinya sehingga Fatimah tertawa. Dibisiki yang pertama nangis, yang kedua tertawa. Ini menunjukkan betapa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha yaitu tidak ingin kalau putrinya itu bersedih maka berusaha dihibur Fakultulaha lalu aku berkata kepadanya kata ibunda Aisyah khossoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini nisaihi bis sibistirar thumma anti tabkin falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha Ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kata Ibunda Aisyah, Rasulullah mengkhususkanmu dengan rahasia di antara para istrinya. Yang diberitahu Rasulullah cuma kamu saja, istrinya enggak diberitahu rahasia itu. Kemudian kamu nangis. Tatkala Rasulullah pergi, lalu Ibunda Aisyah tanya kepada Fatimah radhiyallahu taala apa yang dikatakan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bilang apa? Kok sampai kamu nangis kemudian kamu tertawa tadi itu? Qalat ma kuntu li ufshiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Kata Sayyidah Fatimah, aku tidak akan membongkar rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahasia itu, saya enggak mau cerita. Falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu 'azamtu 'alaiki bimali min al haqq lima hadas tani, ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sudah meninggal dunia, <clears throat> karena nanti ada riwayat ya bahwa Rasulullah membisiki ini ketika dalam keadaan sakit, sakit menjelang wafat. Jadi ketika Rasulullah sakit menjelang wafat, istrinya kumpul, kemudian Fatimah datang dibisiki, Fatimah nangis, dibisiki lagi, Fatimah tertawa. Lalu Ibunda Aisyah tanya, dibisiki apa? Kata Sayyidah Fatimah, saya nggak mau cerita, itu rahasia. Setelah meninggalnya Rasulullah, Ibunda Aisyah tanya lagi, baru diberitahu. Karena memang berkaitan dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahasianya itu. Setelah Rasulullah meninggal, rahasianya sudah nggak ada lagi. <clears throat> Tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, aku berkata, kata Ibunda Aisyah, aku bersumpah atas hakku sebagai istri Nabi kepadamu. Hendaklah kamu ceritakan kepadaku apa yang diberitahukan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bunda Aisyah mohon dengan dengan sangat ya, sampai sumpah. Aku sumpah, aku punya kehormatan atas kamu sebagai istri Nabi. Tolong ceritakan kepada saya apa yang dikatakan Rasulullah kepadamu. Faqalat ammal fana'am. Kalau sekarang iya, Kata Sayyidah Fatimah, Ya, saya sekarang mau cerita." Amma hina sarani fil marratil ula fa akhbarani anna Jibril kana yu'ariduhu al-Qur'an fi kulli sanatin marratan aw marrataini wa annahu 'aradahu al-an marratain wa inni la ara al-ajala illa qad iqtaraba fattaqillah wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana laki Adapun bisikan yang pertama Rasulullah SAW memberitahukan kepadaku bahwasanya Jibril itu biasanya datang kepada beliau untuk membacakan Quran kepada beliau dan beliau membacakan Quran kepada Jibril mudah rosah ya tadarus Al-Quran itu biasanya setahun sekali atau dua kali kata dari Wad mengatakan setahun sekali tapi tahun ini dua kali kata Rasulullah saya lihat tidak lain ini adalah bahwa ajalku sudah dekat saya mau mati maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, kamu sabar karena sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Jadi Rasulullah memberitahu ya bahwa saya bakal meninggal dunia. Nah inilah fabaka itu buka illadhi ra'aiti. Maka saya pun nangis sebagaimana yang kamu lihat. Bagaimana tidak akan berpisah dengan kekasih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus ayah tercinta. Falamma ra'a jaza Isa ranitania, tatkala Rasulullah melihat kegalauanku, Rasulullah membisikiku yang kedua kalinya. Sambil mengatakan, faqala ya Fatimah, ama taradaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin aw sayyidatan nisa'i hadil ummah? Yaitu Rasulullah mengatakan yang kedua kalinya, wahai Fatimah, apakah kamu tidak ridho kalau kamu menjadi pemimpin para wanita kaum mukminin? atau pemimpin para wanita umat ini. Fadhahiktu dhahkil ladzi ra'aiti, maka aku pun tertawa sebagaimana yang kamu lihat. Muttafaqun alaih Bukhari Muslim, ini adalah lafadznya Imam Muslim. Ada beberapa riwayat masalah ini ya. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa bisikan yang pertama Rasulullah memberitahukan hendak meninggal dunia. Lalu Sayyidah Fatimah nangis. Bisikan yang kedua Rasulullah memberitahu bahwa Fatimah adalah anggota keluarga yang paling segera menyusul beliau dan bahwa beliau adalah pemimpin para wanita umat ini. Lalu beliau pun tertawa. Di antara kandungan yang bisa kita ambil dari kisah ini, ikhwan wa akhwati rahimakumullah, yaitu pertama-tama tentang keutamaan Sayyidah Fatimah. Keutamaan Sayyidah Fatimah. Kenapa beliau utama? Karena beliau adalah Sayyidatu Nisa hadil ummah, pemimpin perempuannya umat ini. Pemimpin para wanita umat ini. Ada juga riwayat-riwayat yang lain mengatakan bahwa Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpinnya para wanita itu ada empat. Dan keempat-empatnya adalah perempuan yang sempurna. Perempuan sempurna cuma ada empat. Al-kummalu minar rijal gadil gadir wal kummalu minan nisa' arba'ah. Laki-laki yang sempurna itu banyak. Laki-laki sempurna banyak ya, termasuk para rasul, para nabi banyak. Tapi perempuan yang sempurna hanya ada empat. Selebih mereka nggak ada yang sempurna. Siapa perempuan yang sempurna empat itu? Yang pertama-tama adalah Asia bintu Muzahim. Asia bintu Muzahim, istrinya Firaun. Suaminya paling kafir, sementara istrinya sangat solihah dan waktu itu masih belum disyariatkan untuk tidak boleh nikah dengan non-muslim. Karena kalau dalam syariat Nabi Muhammad SAW harus pisah. Kalau laki-lakinya kafir harus pisah. Tidak boleh nikah. Kemudian yang kedua adalah Maryam pintu Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam, wanita sempurna. Kemudian yang ketiga adalah Khadijah pintu Khuwailid, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri pertama beliau yang jasanya luar biasa. Orang kafir beliau iman, orang benci Nabi beliau cinta, orang nggak mau bantu Nabi beliau bantu. Kemudian beliau juga punya anak dari <clears throat> dari Khadijah. Kemudian yang keempat adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keutamaan Sayyidah Fatimah. Kemudian di antara kandungan kisah ini, hadis ini adalah dalil kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalailun nubuwah, dalil kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira diambil dari mana ini? Diambil dari mana? Dari mana? Karena beliau oleh Allah diberitahu akan ajalnya beliau. Kan ajal nggak ada yang tahu kan? Tapi Rasulullah di sini tahu ajalnya bakal datang. Berarti beliau memang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah dalil kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan kepada Fatimah bahwa beliau akan meninggal dunia dan Fatimah diberitahu bahwa kamu adalah anggota keluarga yang paling segera menyusul dalam riwayat yang lain ya karena memang benar enam bulan kemudian Sayyidah Fatimah meninggal dunia menyusul ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi seperti itu. Kemudian di antara kandungan kisah ini jawazul buka, boleh nangis. Nangis itu boleh. Yang penting tidak sampai mengeluarkan suara atau berteriak-teriak atau meratapi. Nangis orang mati itu wajar. Seperti Sayyidah Fatimah di sini Ketika mendengar ayahnya bakal mati nangis, wajar. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendengar melihat putranya meninggal dunia, Ibrahim nangis. Lalu ditanya Rasulullah, "Anta tabki ya Rasulullah? Anda nangis?" Kata Rasulullah, "Innal 'aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi Rabb wa inna bi firaki ya Ibrahim la mahzunun." Air mata berlinang enggak masalah. Hati bersedih boleh. Yang penting ucapan tetap yang membuat Allah ridho. Kami semua sedih wahai Ibrahim bisa denganmu. Sebagian salaf ketika anaknya mati tidak nangis. Bahkan tertawa. Lebih hebat mana antara salaf dengan Rasulullah sallallahu Karena ini ada berusaha membenturkan ya, membentur-benturkan. Ini salah, anaknya mati tidak nangis, malah tertawa, malah senang. Rasulullah nangis hebat mana? Oh, hebatan Rasulullah. Hebatnya dari mana? Karena Rasulullah bisa menggabungkan dua hal dalam dirinya Antara ridho dengan takdir Allah Dan rahmat terhadap yang mati Hebat Rasulullah Beliau ridho Ridho dengan kematian Silahkan ya Allah takdir Tapi beliau nangis sebagai rahmat Rahmat kasih sayang kepada yang mati Jadi Rasulullah selalu hebat Tidak bisa dikalahkan oleh siapapun Sebaliknya di dalam Islam itu dilarang ya, dilarang ketika ada orang mati mukul-mukul pipi, mukul-mukul dada, merobek pakaian, apalagi melukai. Bagaimana ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka suka melakukan itu? Mereka telah jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada ya. Justru itu malah melecehkan Islam. Orang kalau lihat Islam akhirnya jadi gimana? Ini gimana? Ini masa badannya dipukuli, masa badannya dilukai, Padahal dalam Islam kalau ada orang mati yang tertib, yang khusyuk, sambil kita bayangkan bahwa kita bakal seperti itu. Mari kita beramal. Bukan mukuli badan, melukai sampai keluar darah dan macam-macam. Itu sama sekali bukan sunnah Rasulullah SAW, bahkan menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula anjuran menyembunyikan rahasia dan tidak membongkarnya. Karena Rasulullah merahasiakan, jangan diberitahukan. Kecuali kalau penghalang untuk menyampaikan sudah hilang, maka boleh disampaikan. Di sini penghalangnya adalah kematian beliau. Ketika beliau masih hidup nggak boleh disampaikan, beliau mati sudah selesai boleh disampaikan. Karena sudah tidak ada penghalangnya menyembunyikan rahasia. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula adalah bahwasanya para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya hak atas kita semuanya. Punya hak atas kita semuanya kaum mukminin dan mukminat. Kenapa? Karena para istri Nabi adalah ummahatul mukminin, ibu kita. Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mukminin, min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Istri-istri Nabi adalah ibu kita, ibu kita ya, termasuk ibunda Aisyah radhiyallahu taala Makanya ibunda Aisyah ketika minta kepada Fatimah menyebutkan haknya. Saya bersumpah, saya punya hak atas kamu. Haknya adalah saya istri Nabi. Tolong ceritakan kepada saya. Nah. Jadi ibunda Aisyah itu adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu kita, ibunya orang-orang beriman. Termasuk juga Muawiyah radhiyallahu taala anha, salah seorang saudarinya Muawiyah, istrinya Nabi. Siapa dia? Anaknya anaknya Abu Sufyan karena dia menjadi istrinya Nabi. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya? Romlah ya. Romlah atau Ummu Habibah. Itu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga para ulama menyebut Muawiyah radhiyallahu taala anhu sebagai khalul mukminin, pamannya orang beriman. Karena saudaranya adalah ibunya orang beriman. Iya kan? Saudaranya ibu kita itu siapa? Paman kita kan? Nah, sementara istrinya Nabi adalah ibu kita, saudaranya istri Nabi berarti paman kita. Jadi di antara gelarnya Muawiyah itu adalah khalul mukminin, pamannya orang-orang beriman. Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang banyak dicaci bahkan dilaknat oleh kelompok tertentu naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah daripada mengotori mulut kita dengan mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kotor hati kelompok yang mereka membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, kita bahas orang-orang dulu percuma. Mereka sudah selesai. Kalau mereka baik dia dapat pahala, kalau buruk dihukum oleh Allah. Karena kisah dalam masalah ini banyak versi. Versinya itu ditambah-tambahi, dibumbui, dikurangi, macam-macam. Kita nggak usah ikut-ikutan sudah. Allah menyelamatkan kita dari fitnah yang terjadi saat itu, maka kita jangan mengotori mulut kita dan hati kita dengan mencaci maki atau atau yang lainnya terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling enak kita katakan radhiyallahu anhum. Iya kan? Hajat bin Yusuf yang jelas-jelas dolim. Seandainya kita seumur hidup kita tidak pernah melaknat Hajat. Apakah kita ditanya oleh Allah nanti kiamat? Kenapa kamu tidak melaknat hajat? Ditanya atau tidak oleh Allah? Ditanya atau tidak? Enggak akan ditanya karena hajat sudah jelas jelas-jelas dia sudah dolim luar biasa. Apalagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling enak kita diam, kita serahkan kepada Allah urusan saat itu. Dan ini adalah madhab ahli sunnah wal jamaah Imam Hanifa, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i semuanya mengatakan gitu. Majara jara baina sahaba naskut. Yang terjadi di kalangan sahabat kita diam aja, enggak usah ikut-ikutan. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula yaitu membacakan Quran, saling mempelajari Al-Quran dengan orang lain itu bisa menjaga hafalan. Dan ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Rasulullah ya, mudah rosak dengan malaikat Jibril. Rasulullah baca kepada Jibril, Jibril mendengar, lalu Jibril baca kepada beliau, beliau dengar, mudah rosak. Supaya memperkuat hafalan. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir di antara kandungan kisah ini pula jawazul istidlal bil qara'in. Boleh kita mengambil dalil dengan indikasi-indikasi yang ada. Indikasi yang ada. Ini diambil dari mana ini? Diambil dari mana kira-kira dari kisah tadi itu? Dari mana kira-kira? Ya, barakallahu fiik. Jadi Jibril biasanya datang setahun sekali, tapi tahun ini kok datang dua kali. Maka ini adalah indikasi ada apa-apa. Rasulullah langsung paham, ini berarti ajal saya sudah dekat. Inilah hadis yang Diriwayatkan oleh Bunda Aisyah, kita tambah satu hadis lagi penutup bab ini. Wa an Thabit an Anas radhiyallahu taala anhu annahu qala Ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman fasallama alaina. Dari Thabit dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku sedang bermain-main dengan anak-anak. Sedang bermain-main dengan anak-anak. Lalu Rasulullah memberi salam kepada kami. Jadi waktu itu sahabat Anas masih kecil ya. Dan sahabat Anas ini pernah tinggal menjadi pembantu Rasulullah saw selama 10 tahun. Karena orang dekat dengan Nabi termasuk ibunya Ummu Sulaim. Orang dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Di sini sahabat Anas sedang main-main Ikhwan wa akhwati la rahimakumullah. Yang namanya anak-anak, dunianya adalah dunia main-main. Betul atau tidak? Betul. Demikian pula kita yang punya anak, hendaklah kita membiarkan anak kita main-main. Jangan biarkan anak kita, jangan kita memaksa anak kita supaya seperti kita, iya kan? Antum sudah umur berapa? Umur 30, 40, antum kepingin anaknya seperti antum, Tak nyambung. Biarkan dunianya anak main-main. Main-main apa saja silakan, yang penting pokok tidak membahayakan dia dan tidak membahayakan temannya. Silahkan, biarkan main-main. Memang dunianya mereka. Bahkan di sini para bapak, para ibu perlu turun level menjadi anak-anak juga, ya kan? Jadi bapak dan ibunya yang ngalah jadi anak-anak. Bukan anaknya disuruh ngalah jadi seperti bapak dan ibu, tak nyambung. Apalagi kita jangan sekali-kali kepingin supaya anak kita menjadi apa namanya menjadi menjadi menjadi orang yang seperti kita persis, seakan-akan stempelnya kita. Gak bisa ya, zamannya lain. Kita mungkin produksi tahun 70-an, lah anak kita produksi tahun 90, tahun 2000, apa tahun apa istilahnya itu milenium ya. Lain tentu saja. Gak bisa, zamannya lain. Jadi main-main itu biasa, wajar. Dan Rasulullah membiarkan anak-anak main-main. Termasuk Ibunda Aisyah main kuda-kudaan. Ya kan, ini kudanya Sulaiman. Dibiarkan oleh Rasulullah. Kalau istilah sekarang main-main di tempat-tempat main-main silahkan boleh di time zone ya. Pilih orang kafir. Kalau orang Islam nggak punya, ya. Kalau orang Islam punya, pilih punya orang Islam. Kemudian Rasulullah memberikan salam. Ini di antara adab dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau suka kepada anak kecil, sayang kepada anak kecil, dan bahkan menghormati mereka dengan memberikan salam. Fafa'atani fi haja abtaqtu ala ummi. Lalu Rasulullah menyuruhku dalam suatu hajat sehingga aku terlambat datang kepada ibuku, terlambat pulang karena disuruh Nabi. Falamma ji'tu qalat ma habasak. Tatkala aku sudah datang ke rumah ibuku, ibuku tanya, "Apa yang menghalangimu? Kenapa kamu datang terlambat? Kenapa?" Qultu, "Ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajah." Aku disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan satu hajat. Alat, ibunya tanya lagi Ummu Sulaim, "Ma hajatuhu?" Hajatnya apa? Kalau saya boleh tahu hajatnya apa? Qultu, aku jawab, "Inna hasirun." Rahasia, Bu. Hajatnya rahasia, Bu. Alat, kata ibunya, "La tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Subhanallah ya. Ini pendidikannya Ummu Sulaim. Antum melihat di sini Ummu Sulaim bilang, "Kalau memang itu rahasia, jangan kamu bongkar rahasianya Rasulullah kepada siapapun." Inilah tarbiyah dari seorang ibu kepada anaknya. Qala Anas, berkata Anas, "Wallahi law haddatu bihi ahadan la tuka la haddatuka bihi ya Thabit." Kata sahabat Anas, "Demi Allah, kalau sekiranya saya menceritakan rahasia itu kepada seseorang, maka tentu aku akan cerita kepadamu wahai Thabit." Perawi hadis ini. Rawahu Muslim diriwayatkan oleh Muslim wa rawahu al-Bukhari ba'du mukhtasaran sebagiannya diriwayatkan oleh Bukhari secara ringkas. Ya. Di antara kandungan hadis ini yang pertama-tama adalah keutamaan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sahabat lagi radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan kita nanti kalau mati dikumpulkan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik keutamaan beliau karena beliau adalah seorang yang amanat dan selalu menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ketika beliau masih hidup ataupun beliau sudah meninggal dunia. Rasulullah hidup tidak mau bongkar, Rasulullah mati pun tidak mau membongkar. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula yaitu keutamaan ibunya Anas bin Malik. Siapa ibunya? Yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim yang benar-benar mentarbiyah anaknya dengan tarbiyah yang baik termasuk mewasiatkan kepada anaknya untuk tidak membongkar rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu itu adalah madrasah. Madrasah ya. Antum jangan tanya seseorang itu sekolahnya di mana. Tapi yang perlu ditanya itu adalah rumahnya itu yang mengelola siapa. Ini yang penting. Jadi kalau tanya seseorang jangan sekolahnya di mana, gurunya siapa. Karena ibunya adalah guru. Dia lulusan mana bukan? Lulusan dari rumah mana? Bukan lulusan dari sekolah mana. Ibu adalah madrasah. Kalau ibu benar-benar menjadi madrasah akan memunculkan generasi-generasi yang luar biasa. Karena anak di sekolah paling berapa jam, sementara di rumahnya ibu dididik sekian lama. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula menjaga rahasia dan tidak membongkarnya adalah termasuk akhlak mulia dan adab Islam. Akhlak mulia dan adab Islam. Ya inilah mungkin tentang bab ini insyaallah kita lanjutkan berikutnya bab yang baru lagi yaitu bab menepati janji.